بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma amin. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah dimanapun anda berada, Semoga cinta, ridha dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala terlimpahkan kepada anda semuanya kapanpun dan dimanapun anda berada. InsyaAllah pada malam hari ini kisah-kisah para nabi dan para rasul akan dijelaskan tentang iman kepada para rasul. Iman kepada para rasul adalah merupakan bagian dari rukun iman yang enam Al-iman an mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Rukun iman adalah iman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab Allah, kepada para rasul Allah. Iman kepada hari akhir dan iman kepada takdir yang baik dan buruk. Semua itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini kita membahas rukun iman yang keempat yaitu iman kepada para rasul. Para ulama mengatakan definisi daripada rasul itu adalah man uhiya ilaihi minal bashar bi syar'in wa umira bi tablighihi yaitu uh, seorang laki-laki yang oleh Allah diberi wahyu dengan membawa syariat dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Seorang laki-laki yang oleh Allah diberi wahyu berupa syariat dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Para ulama mengatakan Rasul yang pertama adalah Nuh alaihi salam dan yang terakhir adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Hal ini didasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An-Nisa, surat An-Nisa ayat 163. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di. Sesungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kami mewahyukan kepada Nuh dan para nabi yang setelahnya. Kemudian juga di dalam riwayat uh, Sahih Al-Bukhari rahimahullahu taala melalui jalan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu hadis tentang syafaat hari kiamat nanti yang mana uh, Nabi Adam mengatakan kepada manusia itu Nuhan awwala rasulin ba'athahullah Datanglah kamu kepada Nuh, Rasul yang pertama diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul yang pertama adalah Nuh alaihi salam dan yang terakhir adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wasallam sebagaimana di dalam surat Al-Ahzab ayat nomor 40. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam bukanlah bapak seorang laki-laki dari kamu. Akan tetapi beliau adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Beliau adalah penutup para nabi, beliau adalah rasul yang terakhir. Kemudian tiap-tiap umat Allah Subhanahu wa taala selalu mengutus rasul kepada mereka. Tiap-tiap umat Allah selalu mengutus Rasul kepada mereka dengan membawa syariat untuk kaumnya. Dengan membawa syariat untuk kaumnya. Atau Nabi yang Nabi itu e, meneruskan e, syariat yang dibawa oleh para Rasul yang sebelumnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat nomor 36. Walaqad ba'atna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut Dan sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat itu seorang rasul yang berseru ibadalah kepada Allah dan jauhilah tagut sikap melampaui batas yang menyimpang. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fatir ayat nomor 24, "Wa im min ummatin illa khala fiha nadir." Dan tiadalah daripada umat melainkan Allah Subhanahu wa taala selalu mengutus kepada mereka pemberi peringatan. Jadi Allah Subhanahu wa taala selalu mengutus para nabi dan para rasul kepada tiap-tiap umat untuk memberikan peringatan sehingga mereka tidak punya alasan lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala setelah diutusnya para nabi dan para rasul itu. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah dimanapun Anda berada, cinta, ridha dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala semoga selalu terlimpahkan kapanpun dan dimanapun Anda berada. Para rasul adalah manusia dan mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka makhluk dan mereka tidak mempunyai keistimewaan-keistimewaan Tuhan. Tidak mempunyai sifat-sifat e, menciptakan, mengatur, memiliki atau juga mereka tidak layak untuk disembah. Mereka adalah manusia, mereka adalah makhluk. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang nabinya nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam yang merupakan sayyidul anbiya wal rusul, pemimpin para nabi dan para rasul yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surat Al-A'raf ayat nomor 188. Qul لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون Katakanlah wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tidak memiliki untuk diriku sendiri manfaat dan tidak pula madarat kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Kalau sekiranya aku mengetahui yang gaib, tentulah aku akan berbuat banyak daripada kebaikan, dan tentulah aku tidak akan disentuh oleh keburukan. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan dan pemberi kabar gembira bagi kaum yang beriman. Di sini jelas sekali tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau manusia, beliau makhluk, beliau tidak bisa mendatangkan manfaat ataupun madorot untuk dirinya sendiri atau untuk yang lainnya. Beliau juga tidak mengetahui yang gaib. Kemudian di dalam ayat yang lainnya di surat Al-Jin ayat 21-22. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. "Qul inni la amliku lakum darran la rashada. Qul إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا Ayat ini jelas sekali Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan bahwa beliau tidak memiliki apa-apa kalau tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dan beliau tidak bisa menyelamatkan dirinya kalau tidak diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para rasul, para nabi adalah manusia, mereka adalah makhluk, tidak mempunyai keistimewaan rububiyah dan uluhiyah. Mereka tidak mempunyai keistimewaan berupa menciptakan, memiliki, mengatur, dan tidak berhak untuk diibadahi ataupun disembah. Mereka juga sama dengan manusia. Mereka sakit, mereka meninggal dunia, mereka butuh makan dan minum, dan yang lain-lainnya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Nabi Ibrahim salam Di dalam surat Ash-Shu'ara Ash-Shu'ara ayat 79 sampai 81 Walladhi huwa yut'imuni wa yasqin Wa idha maridtu fahuwa yashfin Walladhi yumituni thumma yuhyin Dan Allah dialah yang memberi makan aku dan memberi minum aku dan apabila aku sakit, dia yang menyembuhkan aku. Dan dialah yang mematikan aku, kemudian dia pula yang menghidupkan aku. Itulah para nabi. Demikian pula di dalam hadis sahih, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama ana basyarun mithlukum, ansa kama tansaun, fa idza nasitu Aku tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Aku lupa seperti kamu lupa. Apabila aku lupa, maka ingatkanlah aku. Mereka adalah hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Hamba-hamba yang taat. Hamba-hamba yang rajin beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka mempunyai keistimewaan. Yaitu mereka diberi wahyu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk menyampaikannya kepada umat manusia semuanya. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah dimanapun Anda berada, cinta, ridho, dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala semoga selalu terlimpahkan kepada Anda semuanya kapanpun dan dimanapun Anda berada. Iman kepada para Rasul mencakup empat unsur. Iman kepada para Rasul mencakup empat unsur. Unsur yang pertama, kita mengimani bahwa risalah mereka adalah benar adanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mengimani bahwa risalah mereka yang mereka bawa itu adalah benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dilarang kufur, mengingkari risalah salah seorang pun daripada para rasul itu. Kalau kita mengingkari risalah salah satu dari mereka saja, berarti kita mengingkari semuanya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Asy-Syu'ara ayat nomor 105. Kadzabat qaumun Nuhinil mursalin. Kaum Nuh mendustakan mendustakan semua rasul. Kaum Nuh mendustakan semua rasul. Padahal mereka hanya mendustakan Nabi Nuh saja, tapi mereka dianggap mendustakan semua rasul. Jadi mendustakan satu nabi sama dengan mendustakan semua nabi dan semua rasul. E, demikian pula seperti orang-orang Nasoro, orang-orang Nasrani yang mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mau mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti mereka mendustakan Nabi Isa al-Masih putra Maryam. Mereka mendustakan Nabi Isa al-Masih putra Maryam dan tidak mengikutinya. Apalagi Nabi Isa selalu mewanti-wanti, menanti akan datang seorang Nabi yang bernama Muhammad atau Ahmad. Kalau dia datang, kamu harus beriman kepadanya. Ternyata setelah Nabi Muhammad SAW datang, mereka tidak mau beriman. Berarti mereka mendustakan semua Nabi dan semua Rasul. Termasuk mereka mendustakan Nabi mereka sendiri, Nabi Isa, Al-Masih, Putra Maryam. Kemudian yang kedua, unsur yang kedua daripada unsur iman kepada para rasul adalah kita mengimani nama-nama mereka yang kita kenal nama-nama itu. Nama-nama mereka yang kita kenal nama-nama itu. Di antaranya ada lima nama, lima nama nabi-nabi besar yang dikenal dengan ulul azmi, ulul azmi. Lima nabi yang Allah Subhanahu wa taala mengabadikan mereka di dalam surat Al-Ahzab ayat 7 dan di dalam surat Asy-Syura ayat nomor 13. Wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam. Itu yang di Al-Ahzab ayat 7. Kemudian di dalam Asy-Syura ayat 13 شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه Di sini ada lima nabi yang dikenal dengan ulul azmi, yaitu Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi wassalatu wassalam. Itu lima nabi yang dikenal dengan ulul azmi. Mereka mempunyai nilai lebih karena kesabaran, ketabahan, dan ujian-ujian yang mereka alami yang luar biasa. Kemudian juga di dalam Al-Quran yang disebut tentang nama-nama mereka itu ada 25. Di dalam Al-Quran ada 25. Kalau ada yang mau mencatat silahkan. Yang pertama-tama Nabi Adam itu ada di dalam surat Ali Imran ayat nomor 33. Inna Allah astafa Adam. Kemudian juga Nabi Hud, eh, di dalam surat Hud ayat 50 tentang Nabi Hud. Wa ila adin akhahum Huda. Di dalam surat Hud pula ayat 61 disebutkan Nabi Saleh. Wa ila thamuda akhahum saliha. Di dalam surat Hud pula ayat 84 disebutkan Nabi Shu'aib. Wa ila madyana akhahum Shu'aiba. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 85 disebutkan nama Nabi Ismail, Idris, dan Dzulkifli wa Ismaila wa Idrisa wa Dalgifli kullum minas sabirin. Di dalam surat Al-Fatah ayat 29 disebutkan nama Muhammad, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian di dalam surat Al-An'am ayat 83 sampai 86 disebutkan uh, eh, 18 18 nama-nama nabi yang satu tadi telah disebutkan Nabi Ismail yaitu Allah berfirman wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim Nabi Ibrahim disebutkan wa wahabna lahu Ishaq wa Ya'qub ya Ishaq dan Ya'qub kullan hadaina wa Nuhan hadaina min qabl Nabi Nuh disebutkan. Wa min dzurriyyatihi Dawud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun. Dawud, Sulaiman, Ayyub, Yusuf, Musa dan Harun. Wa kadzalika najzil muhsinin. Wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullu minas salihin. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Ilyas wa Ismaila wal Yasa'a wa Yunusa wa Luta wa kullam faddalna 'alal 'alamin. Nabi Ismail yang tadi juga telah disebutkan, kemudian Ilyasa, Nabi Yunus dan Nabi Lut. Semuanya ada 25 itu yang disebutkan di dalam Al-Qur'an yang kita kenal mereka. Namun demikian masih banyak juga para nabi yang kita tidak mengenal nama mereka karena memang Allah tidak menceritakan tentang mereka Eh, dan kita iman kepada mereka secara global, secara garis besar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ghafir ayat nomor 87. Surat Ghafir ini juga mempunyai nama surat Al-Mu'min. Walaqad arsalna rusulam min qablika minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaika dan sungguh kami telah mengutus para rasul sebelum kamu, wahai Rasulullah Muhammad SAW. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antara mereka ada yang tidak kami ceritakan kepadamu. Jadi yang kita tidak tahu namanya berarti memang tidak diceritakan kepada kita. Dan kita iman secara global. Kemudian unsur yang ketiga adalah kita mempercayai Eh, kisah-kisah uh, yang sahih tentang para nabi dan para rasul itu. Seperti yang ada di dalam Al-Quran dan juga yang ada di dalam As-Sunnah. Kita percayai semua cerita-cerita itu. Kemudian unsur yang keempat daripada unsur iman kepada para rasul ini adalah kita mengamalkan syariat. Rasul yang diutus kepada kita yaitu penutup para nabi, penutup para rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang beliau oleh Allah diutus untuk seluruh alam semesta, untuk semua manusia dan jin. Sebagaimana firman-Nya di dalam surat An-Nisa ayat nomor 65. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما maka tidak demi Tuhanmu mereka tidak beriman sehingga mereka menjadikanmu sebagai pemutus perkara terhadap apa perselisihan yang terjadi di antara mereka kemudian mereka tidak mendapatkan perasaan menolak di hati mereka terhadap keputusanmu dan mereka benar-benar menerimanya menerima syariat Rasul yang diutus kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah dimanapun Anda berada, semoga cinta, ridho dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala selalu terlimpahkan kepada Anda semuanya kapanpun dan dimanapun Anda berada. Iman kepada para Rasul ini mempunyai buah. Buah yang sangat agung, di antara buah itu adalah kita mengetahui betapa kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa rahmat Allah dan perhatian Allah kepada hamba-hambanya. Allah mengutus para rasul untuk menuntun tangan kita. Menuntun kita ke jalan yang lurus. Untuk menjelaskan kepada kita bagaimana cara kita beribadah kepada Allah dengan benar. Karena akal manusia tidak bisa tahu cara yang benar kalau akal semata. Lalu Allah ngutus para rasul untuk menjelaskan, untuk menuntun, untuk memberitahu kita, memberi petunjuk, memberi hidayah supaya kita selamat. Dengan dengan demikian kita yakin bahwa Allah itu amat sangat sayang kepada hamba-hambanya dan amat sangat perhatian kepada hamba-hambanya. Kemudian yang kedua di antara buah yang kita dapatkan daripada iman kepada para rasul ini adalah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang besar ini. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang besar, yaitu nikmat berupa diutusnya para rasul untuk memberikan petunjuk, menuntun kita ke jalan yang lurus. Kemudian di antara buahnya pula yang ketiga adalah kita mencintai para rasul mencintai mereka dan menghormati mereka. Kita memuji mereka dengan pujian-pujian yang layak karena mereka adalah hamba-hamba Allah yang soleh. Mereka benar-benar beribadah kepada Allah, menyampaikan risalah dan memberikan nasihat untuk maslahat umat, untuk kebaikan umat. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamia dimanapun Anda berada, Semoga cinta, ridho, dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala selalu terlimpahkan kepada Anda semuanya kapanpun dan dimanapun Anda berada. Ada orang-orang yang menentang, mendustakan para rasul tidak percaya. Alasannya, kenapa para rasul itu kok manusia biasa seperti kita? Kenapa bukan malaikat? Lalu Allah menjawab mereka, di dalam surat Al-Isra ayat nomor 94 sampai 95. Wa ma mana'an nasa an yu'minu id ja'ahumul huda illa an qalu ab'atha Allahu basharar rasula qul law kana fil ardi malaikatu yamshuna mutma'innin lanazzalna 'alayhim minas sama'i malakar rasula. Mereka menentang, kenapa Allah kok ngutus manusia sebagai rasul, kok bukan malaikat? Lalu Allah menjawab, kalau di bumi ini penghuninya malaikat, maka yang diutus malaikat. Karena penghuninya adalah manusia, yang diutus adalah manusia. Karena kalau Allah mengutus malaikat, nanti kita tidak bisa melihat mereka, nggak nyambung nanti akhirnya. Demikian pula mereka-mereka yang menolak para rasul adalah mereka itu iri dengki. Kenapa dia diangkat jadi nabi, jadi rasul? Kenapa bukan yang lainnya? Kenapa bukan si fulan? Lalu oleh Allah dijawab di dalam surat Ibrahim ayat nomor 10 sampai 11. In antum illa basyarum mithluna turiduna an turiduna an tasudduna amma kana ya'budu abauna fa'tuna bisultanin mubin. Qalat lahum rusuluhum in nahnu illa basyarum mithlukum ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله ya mereka menentang para rasul dianggap menghalangi daripada mengikuti jalan cara nenek moyang mereka akhirnya para rasul menjawab bahwa mereka manusia biasa tapi mereka dipilih oleh Allah diberi karunia oleh Allah dan Allah memilih siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Jadi mereka bukan mengada-ada. Mereka memang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamia dimanapun Anda berada. Inilah yang singkat tentang iman kepada para Rasul. Eh, insya Allah pada waktu yang lain nanti kita masih akan membahas uh, kisah para nabi, kisah para rasul dan nanti juga diselingi seperti ini kita tentang para nabi, ah, tentang para rasul agar supaya kita lebih mengenal mereka dan supaya kita ah, lebih mencintai mereka di kemudian hari. Semoga bermanfaat, semoga jelas dan insya Allah sebentar lagi kita masuk sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik mitra mitra 100,5 Redawa Islam yang FM baru saja kita ikuti bersama kejadian bersama Ustaz Abdullah Hadrami. Dan di kesempatan malam hari ini kami buka di sesi pertanyaan bagi Anda yang ingin bertanya, Anda ingin sharing, Anda bisa langsung gabungan dengan kami di, SMS, Center di 081 334 183 554. Dan kami berharap pertanyaan Anda sesuai dengan materi yang kami bahas di kesempatan malam hari ini agar kajian kita lebih fokus dengan tema yang kita angkat di kesempatan malam hari ini. Dan pertanyaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, apa benar Nabi Isa belum meninggal dan dia nanti akan turun uh, sebagai Imam Mahdi? Syukron jazakumullah khairan kasir. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi amma ba'd. Amin atas doanya semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Memang benar Nabi Isa belum meninggal dunia. Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit sana. Allah berfirman, "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum." Di dalam ayat yang lainnya Allah mengatakan, "Bal rafa'ahu Allahu ilaih." Jadi mereka bukan membunuh, mereka tidak membunuh Nabi Isa dan tidak menyalibnya. Tapi orang lain yang diserupakan dengan Nabi Isa, sedangkan Nabi Isa diangkat oleh Allah. Dan nanti di antara tanda kiamat, tanda besar, Nabi Isa turun ke dunia Eh, tapi bukan uh, uh, dan dan juga ada Imam Mahdi ya Imam Mahdi itu lain dengan Nabi Isa Imam Mahdi juga ada sendiri yang Imam Mahdi disebutkan dalam riwayat-riwayat sahih namanya sama dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ayahnya namanya sama dengan ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau adalah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namanya Muhammad bin Abdullah bahkan nanti Nabi Isa itu sholat di belakangnya Imam Mahdi jadi Nabi Isa sholat menjadi imamumnya, menjadi makmumnya uh, Imam Mahdi. Dan Nabi Isa ketika turun nanti bukan sebagai Nabi uh, yang membawa risalah, bukan. Tapi sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi itu sendiri-sendiri ya Nabi Isa turun dan munculnya Imam Mahdi itu termasuk tanda besar kiamat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Bolehkah puasa Arafah jika belum mengkodok puasa Ramadan? Jazakumullah khairan kasir Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang afdal dan yang benar adalah mengkodok Ramadan dulu ya, Mengkodok Ramadan dulu Yang wajib didahulukan daripada yang sunnah namun seandainya seseorang eh, puasa Arafah, dia belum mengkodok Ramadan, maka puasa Arafahnya sah namun dia menyalahi yang afdol. Yang afdol itu adalah yang wajib didahulukan, dibereskan dahulu, baru kemudian ditambah dengan yang sunnah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Niat berkurban dibarengi dengan niat akekoh kan boleh jadi apakah boleh kita mengambil untuk kita makan sendiri dari sepertiga bagian daging yang kita akekkan? Syukran kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Uh, pendapat yang benar boleh digabung ya antara akekoh dengan kurban, boleh digabung itu dan juga sudah sering dijelaskan masalah ini. Eh, dan boleh kita memakan sepertiga bagian daripadanya boleh karena hukum-hukum akikoh itu sama dengan hukum-hukum kurban persis cuman bedanya akikoh itu lebih afdol dibagikan dalam keadaan sudah matang sudah masak ya namun seandainya dibagikan dalam keadaan daging juga tidak apa-apa ya Fadol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mau tanya Maaf kalau tidak sesuai Bagaimana kalau kita uh, kurban kita niat dua, niat kurban dan akikoh. Mohon dijawab. Jazakumullah khairan Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum. Ini walaupun di luar materi saya jawab ya, karena sesuai dengan uh, uh, sesuai dengan yang sekarang sedang uh, kita kita jalani uh, kurban. Jadi kurban dengan akikoh itu digabung boleh ya, digabung boleh dan itu juga dinyatakan oleh Ibnul Qayyim dan para ulama yang lainnya Uh, karena akikoh dengan kurban itu sama-sama sunnahnya, sama-sama amalannya. Amalannya sama. Eh, sama dengan orang sholat uh, qobliyah ya, qobliyah duhur misalnya digabung dengan sholat tahiyatul masjid. niatnya dua, sholatnya dua rakaat boleh. Sama juga dengan orang yang sholat uh, yang puasa Syawal misalnya enam hari digabung dengan puasa Senin Kemis ya. Senin Kemis, Senin Kemis, Senin Kemis niatnya dua sekaligus Syawal boleh sama-sama sunnahnya. Dalilnya adalah innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Amal itu dengan niat dan masing-masing orang itu mendapatkan dari apa yang dia niatkan. Jadi pendapat yang benar itu adalah boleh. Kalau seandainya ada beda pendapat, ya memang itulah fikih itu banyak beda pendapat dan masing-masing e, menghargai pendapat yang lainnya dan saling berlapang dada. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Jika dosa jika dosa dua tahun yang akan datang terampuni, apa tidak menjadikan manusia semakin pede dalam melakukan kesalahan? Dan apa definisi agama? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda semuanya Memang puasa Arafah menghapus dosa dua tahun ya, tapi bukan menjadikan orang semakin pede, bukan. Itu motivasi. Jadi seseorang itu dimotivasi untuk puasa, diberi uh, diberi kesenangan jiwa, kesenangan batin, bahwa dosamu diampuni. Namun bukan berarti dia masih punya saldo ampunan Allah. Itu yang salah paham ya. Jadi dia masih punya saldo ampunan Allah. Jadi seandainya dia berbuat maksiat nggak apa-apa karena saldo ampunannya masih ada. Ah, itu keliru, nggak benar, bukan begitu. Sama dengan orang ketika sholat di Masjidil Haram. Sholat di Masjidil Haram itu fadilahnya sama dengan 100 ribu kali sholat di masjid yang lain. Ya. Nah kemudian setelah pulang ke Indonesia dia bilang saya masih punya saldo sholat banyak. Sehingga saya nggak sholat nggak apa-apa. Karena sholat di Masjidil Haram sama dengan 100 ribu kali sholat. Eh, bukan gitu maksudnya ya, bukan begitu. Tapi ini adalah motivasi supaya kita rajin beribadah, begitu. Dan supaya kita diberi kesenangan jiwa, kesenangan batin, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Bukan malah kita pede untuk melakukan maksiat. Nah, justru kalau pede itu malah dosanya nggak diampuni. nggak diampuni malahan. Jadi orang itu kalau ingin diampuni menyesal, tidak berbuat lagi, janji nggak akan ngulangi selama-lamanya, seperti itu ya. Mudah-mudahan jelas. Adapun definisi agama, Eh, kalau yang dimaksud dengan adinul islami, definisi agama Islam adalah agama yang uh, dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan beliau diutus oleh Allah dengan membawa agama itu yang mana agama Islam itu menutup semua agama dan menyempurnakan untuk hamba-hambanya dan uh, Allah ridha Islam sebagai agama dan Allah tidak menerima agama apapun selain daripada agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ustaz saya mau tanya maaf menyimpang dari materi, pertanyaan adalah e, kapan puasa sunnah Zulhijjah dan apa faedahnya bagi kita, Ustaz? E, terima kasih atas jawabannya. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda semuanya kapanpun dan dimanapun Anda berada. Uh, puasa zulhijjah itu mulai tanggal 1 ya sampai tanggal 9 itu puasa uh, yang mana itu adalah amal soleh yang paling dicintai Allah kalau kita kerjakan pada 10 hari pertama Dhul Hijjah. Karena ini adalah hari-hari paling agung dan paling afdol. Adapun kalau puasa yang tanggal 9 hari Arafah yang bertepatan dengan hari Ahad nanti itu menghapus dosa dua tahun sebagaimana yang baru saja dijelaskan. Ya, betul. Assalamualaikum Ustaz, kira-kira berapa jumlah nabi yang tidak diceritakan oleh Allah secara langsung dalam Al-Quran atau yang tidak wajib kita ketahui? Dan apa bedanya nabi dan rasul? Syukron, wassalam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, jumlahnya nabi dan rasul itu banyak sekali ya. Yang di Al-Quran disebutkan itu cuma uh, 25 tadi itu. Adapun yang lain-lainnya masih banyak, banyak sekali yang tidak disebutkan oleh eh, Allah Subhanahu wa taala yang tidak diceritakan. Bahkan di dalam hadis sahih eh, disebutkan jumlah mereka itu 100 ribu lebih. Jumlahnya eh, nabi itu 100 ribu lebih. jumlahnya nabi. Sebagaimana hal itu disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih anna adad al-anbiya mi'ah wa arba'ah wa ishrun alaf nabi. Jadi jumlahnya nabi itu ada 124 ribu. Ya, 124 ribu nabi. Wa iddatul rusul 300 wa bid'a asyara rasulan. Dan jumlah rasul itu adalah 300 sekian belas ya, 313 atau 319. Jadi 300 sekian belas itu jumlah para rasul. Jadi banyak sekali. Kemudian mengenai beda nabi dan rasul, insyaallah sebenarnya nanti saya ingin menjelaskan ya pada saatnya. Tapi sekarang saya jelaskan aja secara global. Kalau definisi yang paling masyhur, yang paling masyhur yang dipakai kebanyakan adalah uh, rasul itu orang laki-laki yang diberikan wahyu uh, dan diperintahkan untuk menyampaikan. Sementara kalau Nabi eh, orang laki-laki diberi wahyu dan tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Itu yang umum. Tapi sebagian ulama berpendapat Nabi dengan Rasul itu sama. Sama-sama diberi wahyu, sama-sama diperintahkan untuk menyampaikan. Cuman bedanya kalau Rasul itu membawa risalah yang baru, eh, kalau Nabi tidak. Nabi meneruskan risalah eh, Rasul yang ada atau Rasul yang sebelumnya. Jadi itu tentang beda Nabi dan Rasul. Ya, semoga jelas. Ya Allah. Assalamualaikum Ustadz dan kru RDI e yang dicintai. Apa bisa kita uh, ketemu dengan Rasulullah dalam keadaan terjaga? Dan ketika itu beliau mengajar wirid-wirid tertentu kepada orang-orang khusus sukran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelas uh, kalau terjaga ya, kalau terjaga uh, para ulama mengatakan itu mustahil. Kalau terjaga itu mustahil ya. Kalau tidur ya mimpi ketemu Rasulullah ya. Uh, beliau bersabda dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan yang lainnya, "Man ra'ani fil manam uh, eh, faqat ra'ani fa inna syaitan la yatamatsalu bi" atau kama qala alaihi salatu wassalam. Barang siapa yang bermimpi, mimpi ketemu aku, Berarti itulah aku. Berarti dia melihat aku betulan. Karena setan tidak bisa menjelma menyerupai aku. Kalau yang kita lihat itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan uh, bentuknya yang disebutkan di dalam buku-buku sirah atau syama'il. Uh, jadi itu ya. Adapun wirid-wirid atau yang lainnya maka uh, selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah diamalkan. Ya, kalau bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah maka diamalkan Al-Quran dan Sunnah sudah cukup. Beliau sudah e, meninggalkan kepada kita dua pusaka. Yang kalau kita berpegang teguh dengan kedua pusaka itu, e, maka kita tidak akan tersesat selama-lamanya. Yaitu kitabullah wa sunnati, kata beliau. Kitab Allah dan sunnahku. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Uh, bolehkah atau tidak uh, punya anak laki-laki diberi nama Muhammad? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentu boleh sekali ya, itu nama yang bagus. Jadi kalau punya anak laki-laki diberi nama Muhammad itu boleh sekali, itu bagus sekali itu. Jadi diberi nama Muhammad ya, tidak apa-apa, itu bagus sekali. Nama yang sangat indah. Nama Nabi kita, kekasih kita. Dan kelak insya Allah memberikan syafaat kepada kita. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, betul. Eh, Assalamualaikum Ustadz, mau tanya apa boleh menjawab salam dari radio atau rekaman? Juga bersalawat atas Nabi Muhammad SAW yang diucapkan penyiar. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelas kalau eh, siarannya langsung ya kita jawab ya, karena kita sama dengan sedang ngobrol ya. Kalau ada orang menyebut Muhammad, ya ucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad seperti itu. Adapun kalau rekaman, para ulama mengatakan kalau rekaman ya, nah, itu kan rekaman, itu kisah. Sama dengan adan lah. Adan itu kalau langsung harus jawab. Tapi kalau rekaman, maka kita tidak tidak harus menjawabnya kalau rekaman. Seperti itu. Namun, eh, seandainya kita sholawat juga, eh, tidak masalah. Untung kan, orang sholawat untung, nggak ada ruginya. Satu kali sholawat, Allah bersolawat kepadanya sepuluh kali. Ya, Fandul. Assalamualaikum Ustaz. Yang aku cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Apa benar Nabi Khidir alaihissalam itu ada dan tugasnya di air? Syukran. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Ah, habbaka ladhi ahbabtani tanifi. Semoga Allah mencintai anda Sebagaimana anda mencintai saya karenanya Nabi Khidir itu ada zaman dahulu Tapi beliau sudah meninggal dunia pendapat yang benar, pendapat yang kuat, beliau sudah meninggal dunia. Nabi Khidir alaihi salam. Ya, yang beliau pernah ketemu dengan Nabi Musa yang oleh Allah diceritakan di dalam surat uh, Al-Kahfi. Ya. Ya, mungkin saya kira cukup itu aja dulu Abdullah ya. Ya, mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bagi yang belum terjawab tadi mohon dimaafkan ya. Eh, semoga Allah Subhanahu wa taala mendengarkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu. Curahkan salawat dan salamu kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad Ya Allah, bantulah kami, tolonglah kami. Agar supaya kami mampu untuk selalu berzikir kepadamu, menyebut namamu, mengingatmu, bersyukur kepadamu dengan sebenar-benar syukur, bersyukur dengan lisan, dengan hati, dengan perbuatan, dengan anggota tubuh, dan agar supaya kami beribadah kepadamu dengan sebaik-baik ibadah. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Allah, berilah kami kecukupan dengan yang halal, hindarkan kami dari yang haram. Ya Allah, jadikan kami merasa cukup hanya denganmu saja, sehingga kami tidak membutuhkan yang selainmu. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah.